sumpah adalah ibadah. Dan ibadah hanya lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah dikenal dengan kekokohannya dalam masalah tauhid. Dalam masalah akidah. Maka tidak cukup kita hanya sebatas mengaku saya ahlu sunnah. Saya salafi. Tapi tidak mempelajari akidah yang sahih. Masih ada ahlu sunnah tapi ketika bersumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Nah ya akhi, ini syirik. Ya, bersumpah dengan selain Allah termasuk kesyirikan. Walaupun syiriknya bisa masuk syirik akbar, bisa syirik asgor, tergantung bagaimana dia meniatkan dengan sumpah tersebut. Nah, itulah ahlus sunnah tidak cukup dengan pengklaiman. Saya ahlus sunnah. Sampai dia betul-betul memahami prinsip akidah dan manhaj yang ada di dalam ahlu sunnah. Tidak cukup saya ahlu sunnah, saya salafi, tidak cukup. Tapi nggak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tidak tahu isinya apa. Bagaimana mungkin seseorang mengaku ini rumah saya, tetapi dia nggak tahu bagaimana isi dalam rumahnya? Berarti itu bukan rumahnya. Orang yang kalau memang itu rumahnya pasti tahu. Di dalamnya ada sekian kamar, ada sekian jendela, kamar mandinya ada sekian, ruang tamunya di atas atau di bawah. Detail dia mengetahuinya. Baru dia pantas layak mengatakan ini rumah saya. Kalau mengatakan ini rumah saya tapi bagaimana dalamnya? Ya nggak tahu ya. Ini dipertanyakan rumah dia atau bukan. Atau hanya sebatas mengaku rumah orang dikatakan rumah dia. Demikian barakallahu fikum Ahlu sunnah tidak cukup hanya mengatakan saya ahlu sunnah, tapi dia tidak tahu prinsip ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, akidahnya para sahabat, akidahnya para imam mazhab, dan lain sebagainya dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah.